Sudah dibahas kemarin bahwa terjadi ikhtilaf perselisihan para ulama. Sebagian menyatakan bahwa para malaikat lebih afdal dari manusia. Hamba-hamba yang saleh. Sebagian menyatakan hamba yang saleh, manusia yang saleh lebih mulia dari malaikat. Dan terjadi pula di antara mereka perselisihan dan pendapat yang ketiga yang netawakaf berhenti tidak berkomentar dan abstain tidak menyatakan ini yang lebih utama atau yang lebih utama tetapi hamba-hamba yang saleh memiliki keutamaan malaikat-malaikat juga memiliki keutamaan kata beliau kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده kata beliau dan tafdil menganggap utama yang ini atau yang itu jika ala wajhi tanaqqus kalau dengan meremehkan yang lain malaikat lebih utama apa manusia atau sebaliknya, manusia lebih utama. Apa malaikat? Ini ada wajhid tanakus. Ada sisi merendahkan yang lain. Atau ada hamiyah. Hamiyah itu semangat kesukuan, semangat jins ya, atau asobiyah lil jinsi. Asobiyah kepada jenisnya. Maka yang demikian la syakka fi raddihi. Tentunya pembagian keutamaan yang demikian tidak syak lagi. Ditolak, dibantah. Kalau mengandung pencercaan. Mengandung perendahan dan pelecehan kepada yang lainnya. Sehingga para ulama ahlus sunnah pun yang berpendapat ini lebih utama atau lebih utama. Tidak menyatakan yang lain dengan ucapan-ucapan yang merendahkan. anbiya dan masalah ini tidak sama dengan masalah perbedaan keutamaan di antara para anbiya. Faina tilka qad wujida Kenapa berbeda? Tidak sama dengan perbedaan keutamaan para nabi karena masalah keutamaan para nabi sudah ada nasnya, sudah ada dalil. Rasulullah SAW menyatakan anak khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Itu satu keistimewaan penutup para nabi. Demikian pula sekian banyak nas yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah afdalul anbiya. Di antaranya wa huwa qauluhu ta'ala. Di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Para rasul tersebut demikian kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami utamakan sebagian di atas sebagian yang lain. Berarti perbedaan keutamaan di antara para anbiya merupakan perkara yang nas, perkara yang disebutkan secara nas dalam Quran. Dan juga Allah katakan, "Walaqad faddalna ba'dan nabi, walaqad faddalna ba'dan nabiyina 'ala ba'd." Dan sungguh kami telah utamakan sebagian para nabi di atas sebagian yang lain. Ini juga nas Nassun sarih, nas yang sangat jelas yang menunjukkan perbedaan keutamaan di antara para nabi. Wa qad taqaddama al-kalam fi dzalika 'inda qauli syekh. Dan sudah lewat pembicaraan ini ketika kita membahas ucapan Syekh Al-Musannif Abu Ja'far tahawi ketika menyatakan Sayyidil Mursalin bahwa Rasulullah SAW adalah sayyidnya para rasul Bahkan beliau menyatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya seluruh manusia. Ini sudah dibahas di dalam babnya yaitu di awal-awal pertama kita mengkaji kitab ini. Yani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani maksud sayyid para rasul adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal mu'tabar rajhanud dalil ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة والمعتبر perkara yang teranggap rujhanud dalil rajihnya dalil wala yuhjarul qaul maka ucapan ini tidak ditinggalkan, tidak dihijrahi atau tidak hajar. Jadi tidak boleh kita mengatakan, Anda nggak mau beda-bedakan mana Rasul yang lebih utama, mana yang tidak. Aku nggak bicara. Ini namanya yuhjarul kaul. Nggak boleh yuhjarul kaul. Kenapa? Karena masalah ini sudah ada naf dan ada rujhanud dalil. Ada dalil-dalil yang rajih. Ini lebih utama dari ini. Nabi kita Sallam adalah yang paling utama di antara para rasul. Ini ada dalil-dalil yang rajah. Maka jangan yuhjarul kaul. Karena بعض ahli ahwa وافق عليه. Karena beberapa ahli ahwa mencocoki hal tersebut. Ba'da an takuna al-mas'alah mukhtalifan fiha baina ahli sunnah. Yang tadinya perkara itu diperselisihkan di kalangan ahli sunnah. qad kana Abu Hanifah yaqul awalan al malaikah. Di antaranya pendapat Abu Hanifah pertama menganggap malaikat lebih utama di atas manusia. Thumma qala, kemudian berubah. Menyatakan bi'aksihi. Bahwa manusia lebih utama dari malaikat. Ini manusia yang soleh tentunya. Wadzahir annal qawla bitawakuf ahadu aqwalih. Dan tampaknya pendapat tawakuf abstain tidak membahas mana yang lebih utama. Ini salah satu dari pendapat beliau. والأدلة في هذه المسألة من الجانبين dan dalil-dalil tentang masalah ini dari kedua belah pihak innama tadullu alal fadl la alal afdaliyah dalil-dalil masing-masing dari kedua belah pihak semuanya hanya menunjukkan keutamaan masing-masing tidak menyebutkan lebih utama yang ini atau lebih utama yang itu ini kalau dikumpulkan Pendapat yang pertama yang menyatakan malaikat lebih utama. Apa dalilnya? Disebutkan sekian dalil. Pendapat yang kedua yang menyatakan manusia yang saleh, hamba-hamba Allah yang saleh, para nabi, para rasul lebih utama dari malaikat. Bawakan dalil juga. Kalau kita lihat kedua belah pihak dan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalilnya hanya menunjukkan fadl la tafdil. Fadl bukan tafdil. Apa fadl? Keutamaan. Ini keutamaan malaikat, ini keutamaan malaikat, ini keutamaan malaikat. Kata yang satu, ini keutamaan manusia yang soleh, ini keutamaan hamba yang soleh, ini keutamaan hamba yang soleh, sekian banyak. Ini benar, itu betul. Kedua-duanya menunjukkan keutamaan malaikat dan keutamaan hamba Allah yang soleh. Tapi tidak menunjukkan tafdil. Ini yang lebih utama dari itu atau itu yang lebih utama dari ini. Tidak ada. Innama tadullu alal fadl la alal afdaliyah. Menunjukkan keutamaan masing-masingnya, tidak menunjukkan mana yang lebih utama. Wala niza'a fi dhalik. Tentunya enggak ada pertikaian. Kalau berbicara tentang keutamaan malaikat, enggak ada pertikaian. Kita sepakat para malaikat memiliki keutamaan-keutamaan yang tinggi. Kalau berbicara tentang keutamaan para nabi, para rasul, hamba-hamba Allah yang saleh, tidak syak Laniza nggak perlu diperselisihkan. Memang iya, mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang tinggi. Oleh Syekh Tajuddin Al-Fizari rahimahullah memiliki musannaf, memiliki sebuah buku samahu yang beliau beri judul Al-Isyarah fil Bisyarah. Isyarat tentang kemanusiaan. Apa isinya? Fi tafdilil bashar alal malak Isi kitab itu adalah keutamaan manusia di atas para malaikat. Tentunya sudah kita katakan tadi, manusia hamba-hamba Allah yang soleh. Karena yang tidak soleh nggak bisa dibandingkan dengan malaikat, nggak ada apa-apanya. Kalau fi akhirihi, ternyata dalam kitab itu beliau berkata di akhirnya, "I'lam anna hadal mas'alah min bid'ah ilmil kalam." allati lam yatakallam fiha sadrul awal minal ummah. Bukunya berjudul Keutamaan Hamba Allah yang Saleh di atas para malaikat. Tetapi ternyata di akhirnya dia berkomentar, ketahuilah bahwa masalah ini termasuk kebid'ahan ahlul kalam. Termasuk perkara yang diada-adakan oleh ahlul kalam allati lam yatakallam fiha sadrul awal yang tidak pernah dibicarakan oleh generasi pertama. Para sahabat tidak membicarakan masalah itu. Dari kalangan ummah ini. Walaman ba'dahu min a'lamil a'immah. Dan juga tidak dibahas oleh orang-orang setelah mereka dari para tokoh-tokoh para imam-imam. Walayatawakaf 'alaiha aslun min usulil aqaid dan juga perkara ini tidak berkait dengan prinsip dari prinsip-prinsip akidah. Tidak berkait dengan prinsip manapun dari prinsip-prinsip akidah. Apa kaitannya? Kalau malaikat lebih utama, kenapa? Dan kalau hamba yang Allah yang saleh, manusia yang saleh lebih utama, kenapa? Hal ta'allak bil aqaid? Tidak. Apa berkait dengan satu keyakinan tertentu dari prinsip-prinsip akidah? Tidak ada. Wala ta'allak biha minal umuri diniyah kathirun minal maqasid dan juga tidak berkait dengan perkara-perkara agama, perkara-perkara fikih, perkara-perkara syariat, nggak berkait. Nggak berkait dengan salat, puasa, haji, nggak berkait dengan ibadah, nggak berkait dengan semuanya. Bahkan tidak berkait dengan kebanyakan dari tujuan-tujuan syariat. Walihada khala anha ta'ifatun min musannafati hadha sya'an. Oleh karena itu, langkah tidak ada atau hampir tidak ada sekelompok para ulama yang menulis pembahasan masalah ini. Mana yang lebih utama, malaikat atau manusia? Wamtana aminal kalami fiha jama'atu minal a'yan. Dan juga bahkan imtana, bahkan ada yang tidak mau berbicara. Jama'atun minal a'yan sekelompok dari tokoh-tokoh para ulama bahkan tidak mau membicarakan dan menyatakan malaikat memiliki kemuliaan, para rasul memiliki kemuliaan. Selesai. Tidak mau membahas mana yang lebih utama. Wa kullu mutakallim fiha min ulama'i adh-dhahir bi'ilmihi lam yakhlu kalamuhu an dha'fin wa ittirab. Intaha. Kata beliau selanjutnya, dan setiap ulama yang berbicara, kullu mutakallim fiha min ulama, setiap yang berbicara dari para ulama masalah ini, al-zahir bi'ilmi, yang tampak ilmunya, selalu apa yang disampaikan riwayat riwayat yang membuktikan ini lebih utama atau itu lebih utama, tidak lepas dari kelemahan. Lam yakhlu kalamuhu an Tidak lepas dari kelemahan, dhaif atau goncang riwayatnya. intah? Wallahul muwaffiq lis-shawab. Allah lah memberikan taufik kepada as-shawab. Ada berapa pendapat para ulama berarti dalam masalah tafdilil malaikah wal bashar? Dua atau tiga? Saya masih ingat. Bukan dua, bukan tiga. Empat. Ya Pak ya. Taib satu yang menyatakan keutamaan malaikat di atas hamba Allah yang saleh. Kedua, yang menyatakan keutamaan para anbiya, hamba Allah yang saleh di atas malaikat. Ketiga, at tawakuf Apa yang keempat? Apa yang keempat? At-tafsil, merincikan. Merincikan bahwasanya kalau di dunia <laughs> hamba-hamba Allah manusia yang saleh di dunia malaikat lebih utama. Tetapi ketika mereka sudah lulus dan Allah ridho kepadanya, maka di akhirat dalam jannah manusia tadi lebih utama dari malaikat. Bahkan ini pendapat yang dirojikan oleh sebagian besar para ulama ahli sunnah. Jangan lupa. Kita kembali kepada ucapan Asy-Syarih Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة di antara apa yang dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan keutamaan para nabi di atas para malaikat Allah amara al-malaikata an yasjudu li Adam bahwa para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Adam manusia. Malaikat itu sujud pada Adam. Sujud penghormatan, bukan sujud peribadatan. Sujud penghormatan bukan sujud ibadah. dzalika dalilun ala tafdhilihi alaihim. Kata mereka, ini menunjukkan keutamaan manusia di atas para malaikat. Walidhalika amtana'a iblis wastakbar. Oleh karena itu iblis tidak mau sujud dan sombong dan menyatakan Wa qala ara'aitaka hadha alladhi karramta 'alayya? Kata iblis, lihat. Tidakkah kau lihat yang kau muliakan dia di atasku? Dia diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Iblis menyatakan karamta alayya. Yang kau muliakan dia di atasku. Qala al-akharun berkata yang lain, Inna sujudal malaikah kana imtithalan li amri rabbihim. Bahwa malaikat sujud kepada Adam adalah mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatan wa qiyadan wa ta'atan lahu. Maka sujudnya para malaikat tadi merupakan peribadatan kepada Allah, ketaatan kepada Allah dan keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takriman li Adam wa ta'dhiman untuk memuliakan Adam dan menghormati Adam. Wala min dalikal afdaliyah dan itu tidak menunjukkan keutamaan. Hah? Tidak menunjukkan keutamaan. Kama lam sujud min aku Yaqub libnihi Yusuf alaihi assalam tafdil ibnihi alaih. Sebagai contoh, tidaklah sujudnya Yaqub alaihi salam kepada Yusuf menunjukkan bahwasanya Yusuf lebih utama dari Yaqub. Iya apa iya? Ketika sebelas saudaranya, ibunya dan bapaknya sujud kepada Yusuf alaihi salam sujud penghormatan karena Yusuf waktu itu sebagai seorang raja. Sebagai seorang raja. Tapi apakah menunjukkan bahwasanya Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf lebih utama Nabi Yusuf? Tidak mesti. Tidak mesti. Wala tafdilal Ka'bah ila bani Adam. Contoh lain yang lebih jelas. Apakah batu yang bernama Hajar Aswad atau Ka'bah lebih mulia dari manusia? Karena manusia sujud di hadapan Ka'bah? Tidak. Manusia makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Benda-benda yang mati. Bahkan dikatakan ucapan Rasulullah SAW ketika haji wada' menunjukkan keutamaan manusia dan darah manusia. Inna dima'akum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian suci terjaga seperti atau bahkan lebih daripada sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Bulannya bulan suci, harinya hari yang suci, tanahnya tanah suci. Ternyata manusia lebih lebih terjaga. Taib. Sehingga tidak mesti sujud berarti yang dia sujud kepadanya berarti lebih mulia. Karena itu sujud penghormatan bukan sujud peribadatan. Kalau sujud peribadatan jelas mereka beribadah kepada Allah dengan sujud kepada Allah itu jelas menunjukkan kemuliaan yang disembah semulia-mulianya setinggi-tingginya. Tapi kalau sujud penghormatan yang setelah datang Islam dihapuskan. Sujud penghormatan ini setelah datang Islam dimansuhkan. Tidak lagi boleh menghormati siapapun dengan cara sujud. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi al qahar. Jangan sujud kepada matahari, kepada bulan, atau kepada apapun. Sujudlah kepada Allah al-wahidil qahar. Taib. Maka ketika itu kalau ada seorang hamba yang saleh ketika itu ketika masih boleh penghormatan dalam bentuk sujud ada hamba yang saleh, taqi. Masya Allah. Karena salehnya, karena takwanya, dia menghormati orang tuanya. Dengan suci sungkem kepada orang tuanya. Apakah berarti orang tuanya lebih mulia dari anaknya? Belum tentu. Bisa jadi orang tuanya biasa-biasa saja. Tapi anaknya saleh, mukmin, taqi. Ini bantahan. Menunjukkan bahwa alasan yang paling kuat dari pendapat mereka yang mengutamakan manusia di atas para malaikat itu bisa dibantah. <laughs> Bisa dibantah. Kata beliau selanjutnya, "Amman imtina iblis, amman imtina iblis fa innahu 'aridun." النص أو عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه Adapun iblis nggak mau sujud dan kemudian menyatakan hadzal ladzi karramta alayya araaitaka hadzal ladzi karramta alayya lihat orang atau makhluk yang kau muliakan di atasku dia begini dia begitu kalimat itu adalah tafsir dari royunya iblis jadi iblis nggak mau karena mengira dengan congkaknya mengira bahwa ini berarti manusia dimuliakan di atasku itu kesimpulan dia sendiri. Kesimpulan dia sendiri. Berarti adalah kiasuhul fasid. Itu kias dia yang fasid. Kias yang rusak. Biannahu khairun minhu. Kalau aku sujud kepada manusia, berarti manusia lebih utama dariku. Lebih baik dariku. Lebih mulia dariku. Tidak bisa. Aku yang lebih mulia dari dia. Ini khanudin a'azakumullah. Kias fasid, kias iblis menentang Allah Subhanahu wa taala dengan kias-kias akal. Wa hadzal muqaddamatus sughra dan itu mukaddimah yang kecil. Wal kubra mahdzufah sedangkan alasan atau mukaddimah yang kedua yang lebih besar tidak tersebut. Mahdzufah ini tidak tersebut. Tapi ada, terpahami. Apa alasan yang lebih besar? Yang terpahami dari ucapan iblis, Takdiruha takdiruha wal fadil la yasjud lil mafdul. Yang lebih utama tentunya nggak akan sujud kepada yang di bawahnya. Yang lebih utama nggak akan sujud kepada yang di bawahnya. Ini alasan terbesarnya sesungguhnya. Dikasih dua mukadimah oleh iblis untuk menolak. Perintah Allah SWT. Dan ini manhajnya ahlil kalam, manhajnya para ahli bid'ah, semuanya mengambil dari manhaj iblis. Apa manhaj iblis? Untuk menolak perintah Allah, membuat mukaddimah-mukaddimah. Mukaddimah pertama, tentunya, <laughs> kata dia, yang engkau perintahkan untuk aku sujud kepadanya, itu di bawahku. Mukaddimah kedua, Tentunya yang di atas, yang lebih mulia, nggak akan sujud kepada yang di bawahnya. Wa kiltal muqaddimataini fasidah dan dua muqaddimah tadi kedua-duanya salah. Amal ula adapun yang pertama fa inna turab yafuqun nar fi aktsari sifatih. Muqaddimah pertama yang menyatakan aku diciptakan dari api Sedangkan dia diciptakan dari tanah. Tentunya api lebih mulia dari tanah. Ini mukadimah yang salah. Dasar yang dipakai oleh iblis untuk menolak ternyata dasarnya salah. Apakah iya api lebih mulia dari tanah? tentunya turab yafuqun nar fi aksari sifatih. Tanah lebih unggul dan lebih tinggi di atas api dari sisi manapun, sekian banyak sisinya. Walihada khana iblis unsurahu faaba wastakbara. Fa inna min sifatin nar talab al-ulu wal khiffah wal tais wal ru'unah. Karena sifatnya api, lihat sifatnya api. Talab al-ulu pengennya tinggi. Api begitu, menjilat-jilat ke atas, pengennya tinggi. Tapi ringan sekali, tidak ada beratnya. Khifah, pengennya tinggi, ringan, nggak ada beratnya sama sekali, enteng. Wataish, terhempas ke sana kemari. Kena angin sedikit aja terhempas dia. Nggak punya kekokohan Waru'una. Runa juga mananya lembek. Kalau Khalifina azakumullah itu sifatnya api. Pengennya tinggi tapi gak punya kekuatan apa-apa. Gak punya ini gak punya itu. Dan selalu merusak yang lain. Ingin menghabiskan yang lain. Kecuali yang tidak bisa oleh dia dimakan. Apa? Yang tidak bisa dimakan nanti. Hah? Tanah. Tanah, turam. Tidak terbakar tanah itu. Wa ifsad matasil ilai Termasuk sifat api adalah ifsad matasil ilai Merusak semua yang mendekat ke dia. Itu syaitan. Diciptakan dari api. Dengan sifat-sifat yang seperti itu. Sombong, pengen tinggi, selalu merusak siapa yang mendekatinya. Wa muhaqquhu wa ihlakuhu wa ihraquhu merusaknya, menghancurkannya dan membakarnya. Wa nafa Adam unsurahu fit taubah wal istiqamah. Sedangkan Adam nafa memberikan manfaat dengan unsurnya yaitu unsur tanah. Fit taubah wal istiqamah wal inqiyad wal istislam li amrillah untuk taubat, istiqamah, untuk merendah, untuk tunduk di hadapan Allah, untuk terikat dan untuk selamat dan menyerah kepada Allah taala. Kenapa? Karena memang sifat turab, sifatnya tanah itu mapan dan merendah. Merendah tapi mapan. Kokoh. Sifat turab as-sabat. Sabat tidak mudah goyah wasukun tenang rusunah atau rasanah kokoh watawadu dan tawadu di bawah dia tidak sombong tidak pengen tempat yang tinggi wal khudu tunduk wal khusyu' watadallul merendah wa ma dana minhu yanbut wa yazku siapa yang mendekat ke tanah tumbuh baik itu sifat tanah bukan dirusak Siapa mendekat ke tanah, tumbuh. Biji-bijian tumbuh, tongkat kayu tumbuh. Wa wa yubarik Persis lawannya api 180 derajat. Lawannya api 180 derajat. Wa amal muqaddimatu tsaniyah, itu mukadimah pertama runtuh. Mukadimah kedua, karena api lebih mulia, berarti mestinya tanah yang sujud kepada api. Wahya annal fadila yasjud lil mafdul. Bahwa yang lebih utama nggak akan sujud kepada yang di bawahnya. Fabatilatun. Mukadimah kedua ini pun batil. Fa inna sujud ta'atun lillah. Karena sungguhnya sujud tadi adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amtithalun li amrihi. Wa qala Allahu lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ketika Allah perintahkan kepada para malaikat isjudu sujudlah. Berarti sujud tadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sujud tadi perintah Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melaksanakan perintah berarti dia taat pada Allah dan ibadah pada Allah. Dan siapa yang tidak taat, maka berarti dia menentang Allah, bermaksiat kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, yang akan mulia yang beribadah kepada Allah atau yang menentang Allah? Yang akan mulia adalah yang taat atau yang menentang. Maka mukadimah iblis yang kedua juga gugur. Justru taat pada Allah memuliakan. Taat kepada Allah memuliakan. Maka dikatakan di sini bahwa mukadimah yang kedua juga batilatun. Karena sujud kepada Allah merupakan ketaatan, sujud kepada Adam ketika itu sebagai penghormatan adalah perintah Allah yang ditaati, yang berarti ibadah. Walau amar Allah ibadahu an yasjudul hajar wajib alaihim imtithal wal mubadarah. Kalau saja Allah perintahkan mereka untuk sujud pada batu, niscaya mereka juga akan taati. Kalau disuruh sujud kepada apapun mereka akan sujud. Ibadatan lillah. Sebagai peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yadullu dzalika al masjudi lahu afdal as sajid dan sama sekali tidak menunjukkan bahwa yang disujudi tadi berarti lebih mulia daripada yang sujud kepadanya. Wa in kana fihi takrimuhu wa ta'dhimuhu walaupun memang mengandung penghormatan, mengandung pemuliaan, tetapi bukan berarti yang disujudi tadi lebih tinggi keutamaannya daripada yang sujud. Sudah disebutkan alasannya tadi. Kalau orang saleh yang mulia karena dia mengerti hukumnya, berbakti pada orang tua, kemudian dia menghormati orang tua. Apakah berarti orang tua itu dengan anak tadi lebih mulia dia? Atau belum tentu? Belum tentu. Bisa jadi di akhirat Allah akan angkat anaknya lebih tinggi daripada orang tuanya. Mungkin apa nggak mungkin? Sangat mungkin. Apalagi kalau jelas-jelas terlihat bahwa orang tuanya dalam keadaan awam, nggak memiliki ilmu, Sedangkan anaknya alim, fadil, saleh, taqi, sabir, syakir, berbakti pada orang tuanya. Tentunya anaknya lebih mulia dari orang tuanya. ولا يدل ذلك على أن al-masjid lahu afdal min as-sajid wa in kana fihi takrimuhu wa mereka berkata وقد يكون yakunu هذا الذي كرمت karramta بعد طرده لامتناعه عن السجود له لا قبله فينتفي الاستدلال به bahkan bisa jadi ucapan ucapan iblis tadi ini orang yang engkau muliakan di atasku lihat nanti aku akan sesatkan turunannya dan seluruhnya dan seluruhnya ucapan iblis di hadapan Allah bisa jadi bahkan itu setelah iblis diusir oleh Allah. Ba'da tardihi setelah diusir dan setelah Allah laknat, setelah Allah katakan innaka minal marjumin yang dirajam ya, syaitan rajim, maka setelah itu iblis dendam dan menyatakan sungguh lihat nanti orang yang kau muliakan dia di atasku. Aku akan sesatkan turunannya. Kalau ini yang benar ini diucapkannya setelah diusir, maka nggak ada dalil buat mereka. Kenapa? Nggak ada dalil buat mereka. Jelas Adam lebih utama daripada iblis yang menentang kafir, dilaknat, iya kan? Ya jelas karam ta'alayya, itu tepat. Memang iblis direndahkan oleh Allah, dilaknat, maka iblis sadar dan menyatakan orang yang karam ta'alayya, orang yang kau muliakan dia di atasku, Nanti lihat, aku akan sesatkan mereka dan seterusnya dan seterusnya. Berarti diutamakan Adam di atas iblis yang terlaknat, yang merjum, yang diusir oleh Allah Taala. Ya wajar, emang iya kalau itu. Tapi kalau maknanya karom alaiya karom tak engkau muliakan di atas para malaikat. Ini sudah dibantah tadi. Bukan itu maknanya. Itu tafsiran iblis yang salah kira-kira yang lebih roji yang mana? Diucapkan dengan mengatasnamakan para malaikat atau diucapkan atas mengatasnamakan pribadi? Yang kedua yang lebih mungkin. Kenapa pakainya mufrad? Alayya, tidak menyatakan alaina. Kalau saja dia masih di jajaran para malaikat dan menyatakan ara'aita alladhi karramta alayya alaina. Lihat yang kau muliakan di atas kami. Mungkin masih bermakna malaikat. Tetapi sudah kalimatnya alaiya. Dan itu memang jelas Allah muliakan Adam di atas syaitan. Iblis. Wa minhu anal malaikah lahum uqulun wa laysat lahum syahawat. Wal anbiya lahum uqulun wa syahawat. Falamma nuhu anfusahum anil hawa wa mana'uha ammat tamil ilaihi tiba, kanu bidzalika afdal. Masih ada pembahasan lain. Insya Allah kita akan bahas pada kajian mendatang. Bismillah ta'ala. taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan. Syakruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.